السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولا ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, khususnya warga besar Al-Arif Billah Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Hadirin sekalian dan hadirat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali yang kita dengarkan daripada faedah-faedah daripada khutaba sekalipun itu adalah semangat yang tinggi tapi itu tujuannya adalah mengajak anda semuanya kembali berkiblat dengan Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Mari majlis ini kita jadikan satu momentum langkah awal untuk kita menjadi orang yang berubah dari yang akhlaknya tidak baik menjadi baik insyaallah berkat Habib Saleh yang jauh daripada ajaran salafus saleh kembali lagi ke jalan salafus saleh insyaallah berkat Al Habib Saleh yang tidak mengerti tentang ilmu-ilmu agama akan ada semangat mempelajari ilmu agama berkat Al-Habib Saleh amin ya rabbal alamin bahkan yang maksiat bahkan yang mereka keluar daripada jalur salafus saleh berkat Al-Habib Saleh insyaallah majlis ini akan mengembalikan mereka amin Allahumma amin Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya beliau menerangkan mabda'ur rahmah fi'lul khair wa mabda'u fi'lil khair ar-raghbah wa mabda'u ar-raghbah dzikru ahwalis salihin ada keterangan atau hadis yang menyatakan inda dzikri salihin zilur rahmat. Kalau diceritakan orang soleh itu turun rahmat. Kata Al-Imam Al-Ghazali bukan ainur rahmah itu dzikru salihinnya. Bukan berarti kalau menceritakan orang soleh itu akan langsung turun rahmat, bukan. Aisababu nuzulir rahmah. Ketika diceritakan orang-orang yang soleh, itu menjadi sebab turunnya rahmat. Kenapa? Karena dengan diceritakannya orang-orang yang soleh, berarti akan memancing Anda cinta kepada orang-orang yang soleh. Dengan cinta kepada orang yang soleh akan memancing Anda, akan mengarahkan Anda untuk mengikuti jejak orang-orang yang so soleh. Apa yang dilakukan orang yang soleh? Tentu amal-amal yang baik, amal-amal yang diridhai oleh Allah sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah. Dan disitulah akan mendapatkan rahmat Allah. Karena itu Imam Ghazali menyatakan awal mula, asasnya, asal usul rahmat Allah itu akan diberikan kepada orang yang berbuat baik. Inna rahmatullah garibum minal muhsinin. Cuma untuk bisa berbuat baik itu adalah dikarenakan seneng dengan kebaikan. Sama dengan Anda mendapatkan keuntungan duit, itu karena bekerja. Bekerja itu harus dimulai senang bekerja. Lah kalau sudah demikian, insya Allah Anda mendapatkan keuntungan. Karena itu jangan nanti pulang dari majlis ini yang judi tetap judi. Wah kita dapat barokahnya Habib Soleh, insya Allah kita masuk surga sama Habib Soleh. Tapi tetap mucut, tetap tambah togel, tetap mabuk, tetap keluar daripada jalannya salafus soleh. Jangan. Ini sabab, ini awal mulanya. Kita sekarang hadir ini diceritakan Habib Soleh, diceritakan salafus soleh untuk mancing anda. Ayo ikuti jejaknya. Kalau ngikuti jejaknya berarti anda telah berbuat sebagaimana mereka dan disitulah anda akan mendapatkan rahmat Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk selalu milih pak kepada siapa kita ini kumpul kepada siapa ke, ke, ke majelis siapa kita ini bergabung jangan asal masuk jangan asal masuk kita harus pilih nggak semua orang sama bahkan ustadznya juga dipilih Ulamanya itu harus pilihan. Jangan segala kita masuk. Nah, contohnya nih, Habib Saleh Al Hamid. Enggak apa-apa ada bergabung, bagus. Kenapa? Selalu ngajak baik. Selalu ngajak salat berjamaah, selalu ngajak berakhlakul karimah, selalu mengajak untuk mengikuti jejak salafus saleh. Bagus. Kumpul terus, dengarkan terus omongannya, obat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan mathalul jalisis salih kahamilil misik. Orang itu kalau duduk dengan orang yang saleh itu sama dengan orang yang dekat dengan orang yang membawa minyak wangi. Imma ayuhdiyak au tatta minhu au tajida raihah thayyibah. Ada kalanya orang tadi itu bagi-bagi minyak. Loh, Anda kan akhirnya jadi wangi. Kalau enggak, kamu bisa beli minyak dari dia. Kalaupun tidak, minimal kamu sudah bisa menghirup bau harum dari dia. Enggak ada ruginya, Pak, kumpul sama orang yang soleh. Duduk sama orang soleh, bergabung dengan orang yang soleh, enggak ada ruginya. Kalaupun dia berkata ilmu, hikmah, insya Allah akan bisa membuka kekerasan hati, memecah kekerasan hati orang yang mendengarkannya. Kalaupun tidak, kamu bisa tanya-tanya. Gimana Habib cara supaya bisa tobat? Gimana Wali? Saya ini orangnya masih senang maksiat. Gimana anak-anak saya ini supaya bisa senang dengan orang yang soleh. Kalaupun tidak, Anda mendapat berkahnya. Anda akan mendapat barokah. Wa mathalul jalisi su' adapun bergabung dengan orang yang jahat, orang yang tidak baik, kahamilil karena fihil kir seperti orang yang membawa obor bara api atau meniup api. Jangan-jangan nanti apinya lompat ke baju kamu terbakar. Imma riga siabat au jildak. Kalau kena kulit kamu panas. Kalaupun tidak, kamu akan juga menghirup asap darinya. Orang-orang yang bergabung dengan orang yang tidak baik, jangan-jangan akhlaknya akan ketularan kamu. Kalaupun tidak ketularan akhlaknya, kena syuumnya, kena sialnya. Nih, gambarannya orang yang duduk sama orang main judi. Nggak main judi, cuma duduk aja di sampingnya. Ada gerbekan, kena tangkep. Ah, oh, saya nggak main judi, Pak. Iya, tapi kamu kan juga menghirup asapnya. Hati-hati, jauhi mereka semuanya. Hadirin sekalian rahmati Allah. Dalam satu syair dikatakan man asyaral asyrafa asya musyarrafan wa muasyirul andali ghaira musyarrafi. Ama tara jildal haqira muqabbalan bizagri lamma sara jildal mushafi. Siapa orang yang bergabung bersatu dengan orang-orang yang mulia, katut jadi mulia. Begitu juga orang yang bersatu dan bergabung dengan orang-orang yang hina, dia akan menjadi hina. Sekalipun daripada golongan orang yang mulia. Contoh, contoh. Karton itu. Kartonnya air mineral. Karton-karton ini kan nggak ada harga diinjak-injak sama kaki, Anda robek, Anda buat kipas kan gitu. Dibakar. Tapi ketika karton ini menempel terus dengan Al-Qur'anul Karim, menjadi kulitnya Al-Quran atau menempel dengan kitab-kitab yang lainnya subhanallah karton yang bisa harusnya masuk tong sampah masuk ke lemari kitab masuk ada di masjid dibawa sama orang dicium sama orang bukan karena kemuliaan kartonnya tapi berkat karton tadi itu tidak melepas dari Al-Quran dan kitab-kitab begitu juga kita ini kelas karton apa yang mau anda andalkan kita ini karton tapi Insya Allah karena kita tetap melekat sama Habib Soleh tetap melekat dengan aulia Allah Insya Allah kita akan katut mulia sebagaimana karton amin karena itu jangan ada yang berubah tetap cinta salafus soleh sampai akhir hayat yuhsyarun nasu ma'aman ahab karena nanti ukurannya dikumpulkan manusia bukan karena ilmunya bukan karena diplomasinya bukan karena jabatannya, tapi karena mahabbahnya, karena cintanya, saudara. Walaupun ilmunya kurang, walaupun dia tadi hartanya nggak punya, tapi mahabbahnya gawiyah, mahabbahnya cintanya kepada orang soleh kuat, akan menjadi ukuran nanti dari kiamat kumpul bersama mereka ya Rabb fahsyurna ma'ahum Al Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu menerangkan nih bagi ya sekarang siapa yang seperti Habib Soleh sekarang siapa yang seperti bagi ilmu gadam kalau pakaiannya banyak yang mirip ya anda lihat nih pakaiannya banyak yang mirip ya tapi nilainya mutunya kan nggak mirip kalaupun tidak sama tapi sesungguhnya dengan mengenang sejarah mereka itu akan bisa menjadi obat daripada hati saudara. Dono wongi, yo sejarai kamu baca. Karena itu diadakan hall ini supaya benar-benar akan menjadi obat hati kita. Fa inna ahadithal ahibbati murhamun liqalbi minadda'il idhalil mukhamiri sesungguhnya kata Abdul Haddad cerita-cerita orang-orang yang soleh itu obat bagi orang seperti kita yang hatinya banyak penyakit saudara penyakit cinta dunia penyakit ambisi penyakit egois idza fatani gurbul ahibbati wal liqa Fafi dzikrihim unsun liwahsyati khatiri. Kalaupun kita tidak bisa bertemu langsung dengan orang-orang yang hebat itu, maka cerita-cerita itu juga bisa menghibur bagi orang yang mau cinta. Orang yang rindu kepada mereka. Fatadhkaruhum rahi wa ruhi wa rahati yatibu bihi qalbi wa tasfu dhamairi cerita-cerita mereka, mengenang mereka, itu adalah bagikan ruh bagiku. Itu adalah pelebur kerinduanku. Dan dengan cerita itu akan menjadi bagus hati kita. Cerita-cerita orang soleh. Dan dengan cerita mereka tadi itu akan menjadi jernih pikiran kita. di dalam yusibha wabilun sayyibun nada fatallun bihi tahya mawatu sarairi kalaupun hujannya enggak deres kalaupun hujannya enggak deres Pak ya minimal ada gerimis lah sejuk kan jadinya Kalaupun kita nggak bisa langsung ketemu, cerita-cerita itu akan juga akan membasahi hati kita yang akan menghidupkan semangat untuk mengikuti jejak mereka berakhlakul karimah, beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Karena itu Syekh Fadl menyatakan Majlis ma'as salihin zada raghbah fil khair. Duduk kumpul bersama orang salihin pasti akan menambahi kita untuk bersemangat berbuat kebaikan. Pulang dari majlis ini, ayo yang cinta kepada Habib Saleh, yang mendengarkan sejarahnya Habib Saleh, pulang dari majlis ini, mari kita berubah. Mari kita ikuti Habib Soleh Solatnya enggak sendiri Solatnya berjamaah Kita menjadi orang yang jaga solat berjamaah Habib Soleh Radiyallahu anhu Tidak pernah meninggalkan sholat Jum'ah, kita jaga sholat Jum'ah. Habib Soleh berakidahkan ahli sunnah wal jamaah. Kita menjadi orang-orang yang berakidah ahli sunnah wal jamaah. Terus demikian. Akhirnya insya Allah dengan mahabbah ini kita semuanya menjadi orang yang bisa katut kemuliaan Habib Soleh. Selamat sebagaimana Al Habib Soleh. Amin Allahumma. Amin. Mudah-mudahan ini semuanya akan membangkitkan semangat kita mengikuti jejak mereka dan akan menghasilkan kita berkumpul bersama mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.